Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatul iman para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah Allah kembali mempertemukan kita dalam kajian ilmiah yang berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Semoga nikmat yang mulia ini senantiasa berkesinambungan senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita rasakan manfaatnya kemudian kita berusaha untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari di dalam kehidupan kita sebagai bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa juga para pendengar ikhwatal iman rahimakumullah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan yang masih berkaitan dengan nikmat yang paling utama, nikmat yang paling agung yang Allah berikan bagi hamba-hambanya di surga kelak yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Hasan al Ashari, rahimahullah menjelaskan hal ini itu nikmat yang mulia ini beserta dalil-dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis di waktu yang sama beliau membantah pentakwilan-pentakwilan atau takwil orang-orang Mu'tazilah atau Ahlul Kalam yang mengingkari nikmat yang mulia ini yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala dan juga ya yang mereka ingkari dari sifat-sifat Allah yang lainnya mereka orang-orang ahlul kalam dengan segala sekte dan pemikiran mereka dan termasuk dalam hal ini di barisan terdepan di ahlul kalam mu'tazilah yang mengingkari sifat-sifat Allah Nah sebelumnya Imam Abu Hasan Ash'ari menjelaskan atau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah dalam surah Al-Qiyamah di antara dalil yang nyata ya jelas di dalam surat Al-Qiyamah menjelaskan tentang nikmat yang mulia, nikmat yang sangat agung atau tiada nikmat yang lebih besar dari nikmat tersebut yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa wajah orang-orang beriman pada hari kiamat ya secara khusus dalam surga itu ceria, berseri-seri, bersih, putih. Ya, bercahaya Kenapa demikian ila rabbiha nadhirah? Bahwa karena mereka melihat kepada Rob mereka. Kemudian beliau menyebutkan bahwa nazarah kalimat nazarah di dalam bahasa Arab itu menunjukkan kepada berbagai makna. Makna yang pertama itu intizar, itu menunggu, yang kedua ta'attub yaitu nazarat ta'attub melihat dengan penuh kasih sayang <clears throat> kemudian nazara bermakna at-tafkir al-i'tibar yaitu mengambil pelajaran dan berpikir melihat sesuatu nazara fi syai' yaitu dengan memperhatikan mencermati dan menghayati nah kata beliau ketiga makna tersebut ya itu tidak bukanlah yang dimaksud dalam firman Allah wujuhu yawma'idhin nadhirah ya, pada hari yaumul qiyamah pada hari kiamat wajah orang yang beriman berseri-seri ceria putih bersih ya, cemerlang dan juga bersinar bercahaya ya yaitu karena mereka melihat pada wajah Allah Subhanahu wa taala maka kata beliau makna yang benar tentang an-nazar di dalam firman Allah dalam surat Al-Qiyamah tersebut adalah nazarah bil ainain melihat dengan kedua mata. Terlebih lagi kata beliau nazara yang artinya melihat itu disandarkan kepada wajah. Nah, kemudian juga ditambah dengan huruf jar yaitu ilah yaitu yang langsung melihat Allah. Wujuhu yawma'idin idin ila rabbiha nadhira. Nah, kemudian setelah itu beliau ya membantah sebagian pentakwilan ahlul kalam secara khusus orang Mu'tazilah atau yang mengikuti mereka baik di kalangan asyairah atau Maturidiyah dan yang lainnya ya. Beliau melanjutkan faqala rahimahullah ya setelah menjelaskan bahwa nazar di sini artinya melihat ya melihat langsung dengan mata bukan tafakkur, bukan ya merenungi, bukan menghayati. Kata beliau, fa in qala qail jika ada yang bertanya, lima la taquluna inna qawlahu ila rabbiha nadhiratun innama arada thawabaha aw thawabi rabbiha nadhirah. Innama arad ila thawabi rabbiha nadhira. Kalau ada yang bertanya, Kenapa kalian tidak mengatakan bahwa maksud firman Allah ya bahwa wajah tersebut melihat kepada Robnya yang dimaksud adalah melihat sawab yaitu pahala atau ya ganjaran atau pahala Robnya jadi maksud mereka melihat, bukan melihat Allah tapi melihat pahala yang atau nikmat yang Allah berikan kepada orang beriman itu maksud orang-orang Mu'tazilah. Nah, ini perlu kita perhatikan di sini bahwa mereka itu ingin mengingkari sifat tersebut atau nikmat tersebut kemudian berusaha mentakwil ya menyelewengkan makna ayat-ayat yang nyata secara zahirnya menunjukkan kepada bahwa Allah dilihat akan dilihat oleh orang beriman ini adalah cara atau metode atau manhaj orang-orang Mu'tazilah atau orang Ahlul Kalam. Jadi mereka berpersepsi yang negatif terlebih dahulu ya terhadap ayat-ayat atau sifat-sifat Allah kemudian mereka berusaha mentakwil sifat-sifat tersebut atau ayat-ayat tersebut. Ya, seperti sebelumnya mereka ya mentawil sifat tangan ya yaitu dengan kekuasaan kata mereka dengan alasan karena kalau kita tetapkan kita yakini bahwa Allah memiliki tangan berarti Allah sama dengan makhluk itu menurut persepsi mereka yang sangat keliru ya lalu bagaimana caranya ayat tersebut tidak akan mungkin diingkari firman Allah siapa mengingkari ayat ya berarti dia kafir caranya bagaimana ya ditakwil diselewengkan maknanya seperti itu diselewengkan maknanya maka mereka katakan ya arti kekuasaan begitu juga di sini mereka berusaha ya mentakwil menyelewengkan makna ila rabbiha nadhirah artinya kata mereka ya sawab rabbiha itu pahala atau nikmat Robnya kemudian ya pernyataan tersebut takwil tersebut dibantah oleh Imam Abu Hasan Ash'ari qila lahu maka dijawab thawabullah azza wa jalla ghairuhu ta'ala bahwa pahala Allah ya itu ghairullah adalah selain Allah Allah Rabb yang kita ibadati pahala Allah ya bukan Allah Allah memberikan pahala jadi ada pahala ganjaran kenikmatan yang diberikan oleh Allah jadi tidak sama Sementara Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut mengatakan rabbiha. Rabb bukan thawab ya. Wallahu Subhanahu wa taala qal inna ila rabbiha ila rabbiha nadhirah. Ya, lam yakul ila ghairihi nadhirah. Allah mengatakan ila rabbiha nadhirah yang langsung melihat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengatakan kepada selain Allah ya wajah tersebut atau wajah tersebut melihat ya atau orang-orang beriman tersebut melihat ya wal Qur'anul aziz ala zahirihi وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا بحجة وإلا fahuwa ala zahirihi bahwa Al-Quran tersebut yaitu sesuai dengan zahirnya karena Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dan Al-Quran adalah Allah azza wa jalla maka lahirnya Al-Quran itu sesuai dengan apa yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak akan mungkin ya berbicara atau menyampaikan hukum-hukumnya yang jelas dan nyata dengan bahasa Arab kemudian ternyata yang dimaksud bukan zahir dari ayat tersebut atau uh, firman-firman uh, firman -firman tersebut lalu bagaimana seorang hamba akan memahami hal itu maka merupakan akidah di sunnah Terutama dalam pembahasan asma wa sifat Bahwa Al-Quran itu ya kita imani, imani sebagaimana zahirnya Kalau ahlul kalam Sekte ahlul kalam Ya mu'tazila Syairah Maturidiyah Dan juga uh, Sekte-sekte yang lain Jahmiyah dan yang lainnya Itu mereka sering bermain di sini Yaitu mempermainkan ayat dengan cara mentakwil tadi Nah, zahirnya bukan murad kata mereka. Zahirnya bukan maksud dari ayat tersebut. Kata mereka yadullah misalnya, tangan Allah itu bukan zahirnya tangan Allah yang hakiki kata mereka. Nah, ditakwil oleh mereka diselewengkan. Begitu juga di sini mereka selewengkan. Maka ahli sunnah wal jamaah ya mengimani itu semua sifat-sifat Allah, kenikmatan yang Allah berikan karena Al-Qur'an secara zahir, secara nyata ya itu menjelaskan hal yang demikian ya walaysa lana an nuzilahu an zahirihi enggak boleh kita ya mengeluarkan ayat tersebut dari zahirnya illa bi hujjah jadi dengan hujjah dan dari mana kita mendapatkan hujjahnya apakah logika kita tidak ya dari Al-Qur'an dan juga dari hadis nah seperti itu wa illa huwa ala zahirihi jika ya tidak demikian tidak ada hujah maka tetap ayat tersebut sesuai dengan zahirnya seperti ya yadullah nggak ada hujah nggak ada sama sekali argumentasi yang bisa diterima ya yang di, yang bisa dibenarkan untuk mentakwil jelas sekali ya yadullah ya begitu tangan Allah begitu juga dalam ayat ini ila rabbiha nadhirah ila rabbiha nadhirah jadi mereka melihat kepada Robnya dengan mata mereka ya, melihat dengan kedua mata mereka yaitu orang beriman melihat dengan kedua mata mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ala tara anna Allah azza wa jalla lamma qala Tidakkah kalian wahai orang Mu'tazilah memperhatikan tatkala Allah ya bila Allah berfirman berkata sallu li abuduni." ya salatlah kalian untukku ya, atau dan juga wa'buduni dan ibadatilah aku ya lam yajuz an yaqula qa'il tidak boleh bagi seorang pun untuk mengatakan innahu arada ghairah yang dimaksud adalah selain Allah Allah mengatakan kalau seandainya Allah mengatakan sallu ya. wa'buduni ya wa ana la ilaha illa ana fa'buduni seperti itu وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني ya tidaklah kami mengutus sebelum wahai Muhammad seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya apa yang diwahyukan ya Allah la ilaha illa ana tiada yang berhak diibadati dengan benar kecuali saya kata Allah fa'buduni Allah memerintahkan fa'buduni maka ibadatilah aku ya maka nggak boleh di sini ta'wil fa'budu ghairi tidak mungkin. Kalau seorang beribadah selain Allah berarti dia telah syirik. Mengibadati selain Allah berarti telah syirik. Ya. Begitu juga Allah mengatakan ya rabbiha nadhira. Ya. Wajah orang beriman ya mereka melihat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka enggak enggak benar bahkan suatu kebatilan yang nyata ya pentakwilan Rabb di sini dengan thawab itu pahala atau ganjaran atau nikmat Rob ya atau nikmat Rob mereka. Kemudian ya kata Imam Abu Hasan Al Ashari wa yuzilul kalam an zahiri bahwa bila Allah mengatakan wa'buduni enggak boleh kita mentawil yaitu arada ghairah yaitu wa'budu ghairi ya wa yuzilul kalam an zahir kemudian dia ya menjauhkan perkataan tersebut dari zahirnya menyelewengkan perkataan tersebut dari zahirnya kata beliau enggak boleh ya walidzalika lamma qala oleh karena itu kata beliau Imam Abdul Hasan Asy'ari tatkala eh, Allah mengatakan ila rabbiha nadhirah nah walidzalika lamma qala oleh karena itu tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman ila rabbiha nadhirah wa huwa orang-orang beriman akan melihat Allah dengan kedua mata mereka ya lam yajuz lana an nuzil al-Qur'an an zahirihi bi hujjatin bi ghairi hujjah tidak boleh bagi kita untuk ya menjauhkan Al-Qur'an dari zahirnya mengeluarkan Al-Qur'an dari zahirnya bi ghairi hujjah tanpa ada hujjah ya tanpa ada hujjah nah kenal Al-Qur'an dengan bahasa Arab yang jelas bilisanin arabiyyin mubin dengan bahasa Arab yang jelas maka tidak boleh ditakwil adapun istilah takwil yang kita dapatkan dari perkataan para ulama-ulama salaf ya, itu maksudnya tafsir ya, ini harus dibedakan banyak yang terkecoh dalam hal ini banyak yang keliru dalam hal ini mereka memahaminya dulu para ulama masak juga mentakwil sampai-sampai kata mereka Imam e, Ibnu Jarir menamakan tafsirnya ya ta'wil ayil Quran Jami'ul Bayan fi tafsir ayil Quran ya kumpulan penjelasan yang dalam mentakwil ayat Al-Quran kenapa kita tidak boleh mentakwil ya keliru anda keliru bahwa ta'wil yang dimaksud tafsir karena Allah menyebutkan juga wala ya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah tidak mengetahui maknanya, tafsirannya yang sesungguhnya yaitu berkaitan dengan ya sifat-sifat Allah dan hakikatnya enggak ada yang mengetahui kecuali Allah. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, jadikan Ibnu Abbas orang yang faqih dalam beragama, berilmu, wa 'allimhu dan jadikan dia juga orang yang paham dengan tafsir Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Semua yuqal mu'tazil Kemudian juga kita katakan ya, Kepada orang-orang mu'tazilah yang mengingkari sifat tersebut Jika jazalakum an taz'umu anna qawlahu azza wa jalla ila rabbiha nadhirah innama arada bihi annaha ila ghairihi nadhirah falim Nah, falima la jaza li ghairikum an yaqul inna qawlallahi azza wa jalla la tudrikuhu al-absar arada biha la tudriku ghairah ولم يرد أنها لا تدركه وهذا مما لا يقدرون على الفرق فيه Ya, orang-orang Mu'tazilah yang kita katakan juga kepada mereka ya, boleh membantah pernyataan orang Mu'tazilah. Kalau menurut yang orang-orang Mu'tazilah boleh ya ditakwilkan bahwa ila rabbiha nadhira ila sawabiha berarti ila ghairihi itu pada selain Allah maka kenapa ya tidak boleh bagi selain kalian untuk mengatakan firman Allah ya yang menjelaskan la tudrikul absar Allah tidak bisa ya diliputi ya hu ini domir di sini tudrikuhu kembali pada Allah ya pandangan kita tidak bisa meliputi Allah bukan berarti tidak bisa melihat tapi tidak bisa meliputi hakikat Allah wala yuhituna bihi ilma ya bahwa ilmu mereka tidak bisa meliputi Allah sama sekali sangat terbatas nah kenapa tidak boleh bagi selain kalian mengatakan ya la tudriku ghairah ya bahwa mata tidak bisa mengetahui selainnya kalau yang dimaksud sawab Rob di sini sawab karena mereka memahami sawab atau rabbiha ila rabbiha nadhirah ini ayat pembahasan kita tentang masalah pentakwilan mereka mereka mengatakan ila rabbiha nadhir bukan maksud di sini Allah tapi sawab ganjaran atau pahala nah, kita ketahui pahala itu berarti selain Allah Allah yang memberikan pahala berarti pahala itu bukan Allah ya seperti itu berarti kalau pentakwilannya itu ila rabbiha nadhira ila thawab berarti mereka melihat pada sain Allah nah kalau kaidah yang seperti itu pemahaman yang seperti itu kita benarkan berarti kita katakan pada orang Mu'tazilah firman Allah la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar ya, bahwa pandangan mata manusia tidak bisa mengetahui dengan apa meliputi itu maksud tudrik bukan berarti tidak e, tidak bisa melihat melihat tapi tudrik di sini adalah meliputi dari seluruh arah atau di seluruh sisi dari seluruh sisi meliputi secara keseluruhan nah nah kalau benar pentawilan mereka maka di sini bisa ditakwilkan la tudrikuhul absar yaitu la tudriku ghairah al-basar ya bahwa pandangan mata tidak bisa meliputi yang lain selain Allah ya berarti sangat keliru sekali ya menafikan di sini Allah Subhanahu wa taala ya untuk e, domir di sini yaitu kata ganti e, hu la tudrikuhu berarti ya la tudriku ghairah maka kata beliau ini jelas pentakwilan yang sangat keliru Makanya mereka la yaqdiruna lal farq, mereka tidak bisa membedakan. Kata Imam Abu Hasan al Asy'ari, mereka tidak bisa membedakan kedua ya, di antara kedua redaksi tersebut. La tudrikul absar oh, kemudian ila rabbiha nadhirah. Ini menunjukkan bahwa mereka itu tidak memiliki landasan yang kokoh dalam pentakwilan tersebut. Hanya sebatas logika dan pemikiran. Nah, ini yang banyak ya eh, merusak pemikiran-pemikiran para ahlul kalam. Nah, seperti itu. Kemudian beliau melanjutkan dalil akhir, dalil yang lain yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat ya di dalam surga oleh orang yang beriman. Dan itulah kenikmatan yang paling besar ya lilladzina ahsanul husna wa ziyadah orang-orang yang berbuat kebajikan bagi mereka surga dan waziyadah tambahan ya ada tambahan apa tambahan tersebut yaitu an-nazar ila wajhillahil karim kata Rasulullah SAW melihat pada wajah Allah yang mulia nah di antara dalil yang menjelaskan bahwa orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala qala rahimahullah ومما يدل على أن الله تعالى يرى بالأبصار يا قول موسى صلى الله عليه وسلم رب أرني أنظر إليك Di antara yang menjelaskan Di antara yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ya, Akan dilihat dengan mata ya, bil absar, pandangan mata, melihat dengan pandangan mata, bukan dengan pandangan mata hati. Ya. Ya. Perkataan Musa sallallahu alaihi wasallam ya, dalam surah Al-A'raf disebutkan Musa meminta kepada Allah memohon untuk melihat, memperlihatkan dirinya agar Musa bisa melihat. Qala arini anzur ilaik. Qala lan tarani. Qala lan tarani. Ya Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkanlah dirimu kepadaku, aku ingin melihat kepadamu. Ini permohonan Musa. Ya. Akan tetapi karena manusia sangat lemah, pandangan mata mereka sangat lemah, tidak mampu bisa melihat zat yang maha kuasa. Ya, yang wajahnya semalam hadis sebutkan nurun ya cahaya لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه من طه إلى من انتهى إليه بصره wajah Allah yang ditutup dengan selendang kesombongan yang dimiliki oleh Allah ridaul kibriya apabila tabir tersebut dibuka oleh Allah maka akan membakar seluruh makhluk yang dilihat oleh pandangan Allah oleh mata Allah Subhanahu wa taala dan kita mengetahui tidak satu pun yang luput dari pandangan Allah Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa untuk melihat gunung. Walakin dhur il jabal. Wahai Musa, lan tarani, kamu tidak mampu melihat. Lakin dhur il jabal. Lihatlah ke sebuah gunung tersebut. Falamma tajalla rabbuhu lil Jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqan. Ya, tatkala Allah menjelma atau menampilkan yang perlihatkan dirinya ke gunung yang begitu kokoh ya yang besar yang kokoh yang kuat begitu ya gunung batu yang begitu kekar dan kokoh yang kuat ya tatkala Allah falamma tajalla rabbuhu lil jabal Allah menjelmakan dirinya pada gunung tersebut ja'alahu dakka gunung itu hancur berantakan ya itu gunung yang begitu besar yang Allah ciptakan tidak mampu ya tidak mampu untuk menerima hal itu apalagi manusia pandangan mata kita yang sangat lemah yang sangat terbatas ya seperti itu maka kata beliau wala yajuzu an yakuna Musa salawatullahi wa salamuhu alladhi qad albasahu Allah ta'ala jilbabin nabiyyin atau jilbaban nabiyyin وعصمه بما عصم به المرسلين قد سأل ربه ما يستحيل عليه وإذا لم يجز ذلك على موسى صلى الله عليه وسلم وقد علمنا أنه لم يسأل ربه مستحيلا وقد علمنا وقد علمنا أنه لم يسأل ربه مستحيلا وأن الرؤيا جائزة على ربنا عز وجل Maksudnya ya maka tidak boleh bagi Musa ya salawatullahi wassalamu alaih yang telah dipilih oleh menjadi nabi dan juga telah ya dijaga oleh Allah maksum ya sebagaimana para rasul-rasul yang lain gak boleh bagi Musa memohon suatu yang mustahil ya baginya gak boleh Bahkan mungkin dia memohon sesuatu yang mustahil baginya. Nah, seandainya Allah tidak bisa dilihat, maka sungguh atau seandainya Allah mustahil dilihat, maka sungguh Musa telah memohon sesuatu yang mustahil, maka tidak pantas, tidak boleh bagi seorang nabi yang mendapatkan wahyu, ya, yang diberi wahyu oleh Allah, yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dia tidak mengetahui hal-hal yang mustahil yang tidak boleh baginya lalu kemudian dia memohon hal itu maka ini tidak pantas ya tidak akan mungkin Musa memohon sesuatu yang mustahil ya maka tatkala hal itu tidak boleh bagi Musa memohon sesuatu yang mustahil karena dia seorang nabi pilihan Allah kalimullah ya yang langsung diajak berbicara oleh Allah langsung Musa mendengar perkataan Allah wa Allah Musa tak ya. maka jika hal itu tidak boleh bagi Musa maka kita mengetahui bahwa yang demikian itu bukanlah ya Musa tidak memohon suatu yang mustahil dan ini menunjukkan bahwa melihat Allah itu suatu yang bisa dilakukan tapi di akhirat ya suatu yang mungkin terjadi dan itu tapi di akhirat dan Musa tidak mampu ya buktinya begitu Allah memperlihatkan dirinya jelma ke sebuah gunung yang besar yang kokoh gunung batu yang kuat ya culang tinggi yang kokoh menjadi hancur ya luluh ya, gunung tersebut nah makanya Musa begitu ya melihat gunung yang telah hancur seperti itu maka wakhara Musa sa'iq maka dia jatuh pingsan Allahu akbar jatuh pingsan lalu bagaimana dengan kita akan tetapi ikhwatul iman di akhirat kelak dalam surga berbeda kondisinya ya kondisinya berbeda bagaimana perbedaannya ya Allah memberikan kekuatan kepada pandangan mata kita untuk melihat langsung maka Allah mengatakan wujuhu yawma idin nadirah ila rabbiha pada hari itu wajah ceria, bersih, bersinar, berseri-seri. Ya. Kenapa tidak? Ya. Wajah yang melihat wajah Allah. Wajah Allah ya nur, cahaya. Nah. Maka efek dari penglihatan itu maka memantulkan cahaya itu kepada wajah mereka. Nah, seperti itu. Nasallallahu yarzuqana dalik Semoga Allah memberikan kemuliaan itu kepada kita. Kemudian kata beliau walau kanat ya kalau seandainya ar-ru'yah melihat Allah itu mustahil ala rabbina yaitu mustahil atas Rabb kami taala kama za'amatil mu'tazilah sebagaimana yang uh, dikatakan ya oleh orang-orang Mu'tazilah walam ya'lam dhalika Musa alaihi salatu wassalam wa alimuhum dan itu tidak diketahui oleh mereka atau tidak diketahui oleh Musa sementara orang-orang Mu'tazilah mengetahui nah konsekuensinya apa lakanu ala qawlihim a'lam billahi min Musa alaihi salatu wassalam wa hadha mimma la yad'ihi muslim jadi Subhanallah, Imam Abu Hasan Ash'ari ini ya, sebagai ya, tambahan faedah bagi kita semua. Beliau ini adalah selama 40 tahun itu dibesarkan ya mengkaji pemikiran atau hidup di lingkungan Mu'tazilah. Bahkan dia menjadi tokoh sentral ya. Ulama besar Mu'tazilah. Nah, dia paham seluk-beluk pemikiran Mu'tazilah itu. Ya, logika Mu'tazilah itu begitu dia kembali kepada sunnah ya sebagian telah kita jelaskan pada awal-awal ya kajian kita tentang Imam Abu Hasan Ashram kitab Ibana ini maka beliau menjadi pejuang sunnah maka syubhat-syubhat yang dahulunya beliau ketahui dibantah oleh beliau di antaranya ini ya. ini ya sebagai bukti ketulusan taubat beliau ya maka barang siapa yang menisbatkan pada Imam Abu Hasan ashari selain itu atau beliau kata mereka belum meninggalkan pemikiran asyarianya atau mungkin kullabi atau mu'tazilanya itu orang telah berbuat kedustaan ya kedustaan kepada Imam Abu Hasan Asy'ari beliau telah kembali kepada kepangkuan sunnah ya telah bernaung di bawah naungan sunnah ya beliau tidak riwa ya bertemu dengan Allah dengan akidah yang batil itu makanya beliau nyatakan dengan tegas dan jelas di dalam kitab Ibana ini dan dalam mukaddimah yang telah kita baca bahwa akidah ya yang saya yakini adalah akidah yang diyakini oleh kaum muslimin dan dalam hal ini dalam uh, deretan utama ya yang pertama adalah Imam Abdul uh, eh, Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah seperti itu ya sebagaimana kita telah jelaskan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya kemudian kata beliau kalau seandainya ya Ya, seandainya benar apa yang dikatakan Mu'tazilah bahwa itu suatu hal yang ya mustahil. Kemudian Musa tidak tahu itu mustahil. Berarti konsekuensinya orang-orang Mu'tazilah lebih berilmu dari Musa. Nauzubillah min <clears throat> ya. Mustahil. Ya. Nabi yang mendapatkan wahyu yang diajak berbicara langsung oleh Allah. Ya, termasuk ulul azmi minar rusul. Ya, seorang nabi seorang yang ikhlas yang dipilih oleh Allah wa nakhtartuka fastami' lima yuha dan begitu wadkur fil kitab ya Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya orang yang ikhlas ya seorang nabi dan rasul dan dipilih oleh Allah nah dipilih oleh Allah diwahyukan kepadanya mustahil bahwa beliau tidak mengetahui sesuatu kemudian orang Mu'tazilah yang muncul di zaman sekarang mengetahui atau di zaman-zaman ya e, sebelumnya muncul orang-orang Mu'tazilah ahlul kalam ahlul bidah Allah mengetahui sesuatu itu mustahil ya sementara Musa tidak mengetahui itu mustahil maka kata beliau tentunya hal ini tidaklah yang akan muncul dari perkataan seorang muslim. Artinya apa yang dikatakan orang-orang Mu'tazilah itu suatu kebatilan. Ya. Kemudian beliau melanjutkan <clears throat> bahwa ya ini juga di antara syubhat mereka ya. ya. Intinya tiada lain yang e, dimiliki oleh orang-orang Mu'tazilah, ahlul kalam secara umum kecuali hanya ya logika yang keliru ya, atau pendalilan yang hanya sebatas logika dan juga beranalogi ya, bermain dan juga bermain dalam kata memutarbalikan ya, memutarbalikkan ayat mentakwilkan hadis-hadis subhanallah ya kalau Al-Quran mereka tidak mampu menolak tidak akan mungkin menolak Begitu juga yang lain. Tidak mungkin menolak. Tapi mereka mendapatkan peluang ya sesuai dengan hawa nafsu mereka hadis karena hadis mereka ada yang mutawatir, ada yang sahih yang di sini mereka bermain kadang mereka menolak hadisnya terang-terangan ya dengan alasan hadis ahad nggak bisa diterima ya kemudian ter, kalau mereka tidak bisa menolak apa yang mereka lakukan mereka mentakwil hati-hati ini cara beragama orang-orang yang terkontaminasi dengan pemikiran ahlul kalam yang merupakan ya uh, tentunya keturunan orang Mu'tazil, orang-orang filsafat. Jadi ahlul kalam ini lahir dari rahimnya filsafat. Ya, seperti itu. Dan besar di lingkungan ya orang, -orang ahlul kalam dengan segala syubhat dan pemikiran mereka. Nah, nah itu berkembang di dunia-dunia pendidikan perguruan tinggi itu banyak pemikiran seperti itu. Muncullah pemikiran-pemikiran yang nama liberal, ya pemikiran-pemikiran yang ya rasionalis yang dibatas dengan akal semata beragama mengingkari sifat-sifat Allah yang mereka ya semena-mena mentakwil ayat ya dan juga eh, ayat itu dengan dipaksakan untuk dipahami untuk mendukung ya mencari-cari dalil untuk ya sekiranya dalam ayat tersebut menurut pemahaman mereka ada secuil ya pendalilan argumentasi menurut mereka untuk membenarkan atau melegitimasi pendapat dan pemikirannya ini cara-cara ahli bidah wal ahwa adapun ahli sunnah mereka baca Al-Quran mengimani qala Allah wa qala Rasul hadisnya sahih bila hadisnya sahih baik itu mutawatir atau ahad mereka imani ya karena Rasul yang bersabda Allah Rabbuh Rabbuna yang berfirman ya dan tidak akan mungkin Al-Quran diturunkan untuk membawa kepada kebinasaan. Nah, Toha ma'anzalna alaika Al-Quran litashqa. Gak mungkin kami turunkan Al-Quran kepada Muhammad litashqa agar kamu celaka. Gak mungkin. Ya. Bahkan tadkir, tadkiratan lima yakhsha. Dengan kabar gembira, mengingatkan orang-orang yang takut pada Allah. Ya, nur, hidayah. Ya. Kalau seandainya Allah menyebutkan wujuh yawma'idin nadhirah ternyata yang dimaksud bukan melihat pada Allah menurut orang Mu'tazilah tentu Al-Qur'an menjadi waliyahzubillah Zubillah. kita berlindung pada Allah kita hanya menukil ya konsekuensi tidak mengatakan dan menukil suatu kebatilan bukan berarti orang terkumpul kebatilan ya menukil suatu perkataan kufur bukan berarti orang kufur tidak begitu kita menukil perkataan dan konsekuensi yang batil tersebut ya, seandainya ya benar apa yang dikatakan oleh orang Mu'tazilah seandainya tapi itu suatu kebatilan tentu keliru Allah wal billah Al-Qur'an sebagai kitab hidayah ya dalikal kitabu la raiba fi mudallil muttaqin dalam banyak ayat ya petunjuk inna hadzal qur'an yahdi hadirlah hiya Quran sebagai petunjuk ya hudan petunjuk orang beriman hudan wa rahmah syifa ya nur dan begitu kemudian ya in hadzal quran yahdi lati hiya aqwa Quran menunjuki kepada seluruh yang baik nah oleh karena itu jelaslah kebatilan perkataan-perkataan mereka tersebut ya nah kemudian selanjutnya beliau menjelaskan fa in qail jika ada yang mengatakan ini masih ya berkaitan dengan subuh-subuhan mereka ya eh, alastum ta'lamuna hukm Allah fi al yawm ya jika ada yang berkata bukankah kalian ya eh, tidak mengetahui alastum kalian ta'lamuna ya, mengetahui tidak mengetahui hukum Allah fi dhihar yawm mengetahui hukum Allah tentang dhihar jadi seorang suami mengatakan pada istrinya kamu seperti ya bumbu bumbu Ibuku kan begitu. Maka kafaratnya dalam surah Mujadilah. Walladzina yughayyiruna min nisa'ihim thumma lima ya, ya'udu lima qalu ya fatahriru raqabah mendekatkan budak tidak mampu ya puasa dua e, bulan berturut-turut kemudian kalau tidak mampu yaitu memberikan ya, sitina miskinan makan pada 60 miskin nah bukan kalian tidak mengetahui ya bahwa hukum dihar fil eh, al-yawm pada hari ini walam yakun nabiyullah azza wa jalla ya'lam dzalika qabla yanzil dan nabi tidak mengetahui ya bukankah nabi tidak eh, mengetahui hal itu sebelum diturunkan artinya tidak ada seorang pun yang mengetahui hukum tersebut pada hari di zaman beliau atau di zaman sebelumnya atau zaman kita ya sebelum diturunkan hal itu dan Nabi pun tidak mengetahui hal itu sebelum diwahyukan kepadanya. Nah, seperti itu. Kila lahu ya kila lahu dijawab lam yakun ya'lam nabiyullah sallallahu alaihi wasallam dzalik qabla an yalzim Allahu ibad hukm adh-dhihar. Rasul tidak mengetahui nabi tidak mengetahui hal itu sebelum Allah mewajibkan hukum tersebut kepada hambanya. Jadi sebenarnya Allah mewajibkan hukum tersebut bahwa yang mendihar ya mengatakan engkau ya kepada istri maka engkau seperti punggung ibuku ya maka setelah itu ya eh, seorang tidak mengetahui hal itu sebelum Allah mewajibkannya atau menjelaskan kewajiban hukum itu bahwa kalau dia melakukan hal itu dia harus merdekakan budak dulu kalau tidak yang puasa dua, dua bulan berturut-turut kalau tidak mampu atau melakukan atau memberikan makan kepada 60 miskin. Nah itu tidak ada mengetahui sebelum Allah menurunkan dan mewajibkan hal itu sampai pun Nabi. Ya. Falima lazimahum al-hukmu bihi Naam, falamma lazimahum al-hukma bihi a'lama nabiyahu qablahum. Tatkala Allah mewajibkan, mengharuskan hal itu, ya, mensyariatkan hal itu hukum tersebut kepada mereka, maka Allah mengabarkan kepada nabinya terlebih dahulu sebelum mereka. Summa a'lama nabiyullah ibadallahi dzalik. Kemudian Allah atau nabiullah nabi mengabarkan hal itu kepada ya hamba-hamba Allah setelah itu. Nah, setelah diturunkan ya tang wanita qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Sebelum itu Rasul tidak mengetahui apalagi umatnya Begitu turun datang wanita yang eh, datang wanita yang mujadilah yang ya bertanya kepada Nabi mengadukan perkara suaminya dan dia mengadu kepada Nabi sementara Allah yasma' min fawqi sab'i Suara wanita tersebut Allah mendengar dari ketinggian di atas langit yang ketujuh di atas arasnya. Nah, seperti itu. Nah, Kemudian walam ya'ti alaihi waqtuhu lazima lazima wa na'am waqtuhu lazimahu hukmah. Nah, maka belum datang waktunya untuk ia melazimkan atau mensyarikan hukum tersebut. Palima falam ya'lamhu alaihi salatu wassalam. Maka Rasul belum mengerti hal itu. Artinya, karena waktunya belum datang, karena Allah belum mensyariatkan hal itu, maka Rasul belum mengetahui. Karena yang beliau sampaikannya wahyu. Nah, maka tatkala Allah telah mensyariatkan hal itu, maka Rasul ya di Allah menyampaikan hal itu kepada Rasul, kemudian Rasul menyampaikan hal itu kepada ya umatnya. Nah, itu. Jadi uh, ini diantara hal yang menjelaskan kebatilan takwil orang-orang uh, Mu'tazilah. Intinya para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah bahwa tatkala Musa memohon hal itu kepada Allah, "Rabbi arini anzur ilaik." Ya Allah, arini perlihatkanlah ya dirimu kepadaku. Anzur ilaik, aku ingin melihat kepadamu. Aku ingin melihatmu ya Allah. Maka kata Allah, engkau tidak mampu hal itu ya Musa. Lantarani. Artinya di dunia kamu tidak mampu. Tidak mungkin kamu melihatku di dunia. Begitu juga tidak seorang pun bisa melihat Allah di dunia ini. I'lamu fa innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu kata Nabi. Ketahuilah tidaklah seorang salah seorang dari kalian akan melihat Allah Rabbnya sampai dia itu meninggal. Orang beriman bila meninggal masuk surga kemudian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, bahkan Nabi SAW di waktu Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha tidak bisa melihat Allah tapi mendengar perkataan Allah yang mensyariatkan yang mewajibkan kewajiban salat tersebut. Nah, dan Musa memohon itu bukan satu yang mustahil. Hal yang mungkin, tapi dunia tidak mungkin. Di akhirat mungkin. Nah, itu maksudnya. Jadi dari sini jelaslah kebatilan perkataan orang-orang Mu'tazila Baik. Eh, demikian para pemirsa ya. Mudah-mudahan bisa dipahami karena subat-subat al-kalam itu banyak Terkadang kalau kita tidak memahami permasalahan kita menjadi bingung. Ya, perlu kita memahami bagaimana pola pikir mereka, ya, landasan berpikir mereka, baru kita bisa memahami dan membantah perkataan-perkataan mereka tersebut. Tapi intinya apa yang saya sampaikan itulah kesimpulan yang dijelaskan oleh Imam Abdul Hasan Ash'ari kalau seandainya orang-orang Mu'tazilah berdalil itu kan mustahil. Masa Musa menuntut sesuatu yang mustahil? Gak boleh. Masa Nabi menuntut hal tidak? Musa tidak menuntut yang mustahil. Musa tidak memohon yang mustahil, yang mungkin, tapi di dunia tidak mungkin tuh terjadi. Ya, sampai-sampai tatkala Allah menjelma kepada bukit batu yang kekar, yang kokoh, yang kuat, yang menculang tinggi itu hancur luluh. Apalagi dengan kita. Ya, nah seperti itu. Allah a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, demikian. Nah. Nah baik, sekron khair barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini yang eh, mudah-mudahan kita dapat mengambil faidahnya. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda, para pemirsa ataupun mendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon di 0218236543 ataupun Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat di 0819896543. <coughs> Baik kesempatan pertama mungkin kami akan angkat terlebih dahulu saat pertanyaan yang masuk melalui layanan pesan singkat ada pertanyaan di Heri eh, eh, pertanyaan dari Bapak Heri di Kampung Timur Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mohon penjelasan maksud dari hadis Mu'ad, Mu'ad bin Jabal bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai hak Allah atas hamba dan hak, hak hamba atas Allah. Apakah ini apakah hal tersebut e, berarti seorang seseorang tidak mengerjakan sholat atau puasa tidak mengapa. Yang penting bertauhid dan pasti masuk surga dan tidak akan diadab ya, dengan, sesuai dengan hadis tersebut. Nah, bagaimana e, dengan perkataan teman saya yang katanya dia membaca di media sosial ketika saya mengajak sholat dan saya juga sering mendengar hal tersebut dan ketika, dan ketika menem, men, mendengarkan penjelasan dia mengenai hal tersebut saya hanya diam saja karena tidak tahu harus menjawab apa dan bagaimana e, menjawab subhat tersebut Ustaz karena subhat tersebut sampai sekarang membuat saya bingung apa betul pernyataan teman tersebut Ustaz mengenai penjelasan hadis e, eh, muat bin Jabal tersebut Ustaz mohon penjelasannya ya nah terima kasih kepada Pak Heri ya di Merauke. Barakallahu fiik. Dan semoga juga Allah memberkahi seluruh uh, pemerhati atau seluruh para muslim atau para pendengar di mana saja berada. Uh, ada satu hal ya yang saya ingin sampaikan terlebih dahulu sebelum saya jelaskan makna hadis tersebut. Di dalam kita memahami Al-Quran dan hadis, maka kita harus memiliki standar yang jelas. Ya, jangan standar gaduh-gaduh atau standar ganda, nggak boleh. Harus jelas standarnya. Nah, dan tidak akan mungkin kita memiliki standar yang jelas di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali bila kita kembali kepada pemahaman para ulama salafus salih dan orang yang mengikuti mereka. Ya jangan kita kembali kepada ya, logika kita masing-masing. Jangan kita kembali kepada perasaan kita. Atau kembali kepada pemahaman orang-orang yang tidak memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar. Dari ahli kalam dan yang lainnya. Kekeliruan yang banyak terjadi, ya, kebatilan, kesesatan yang penyebab utama yang diantara ya penyebab-penyebab yang banyak yang menyebabkan seorang terjerumus suatu kebatilan dalam pemahaman adalah tatkala mereka memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan logika masing-masing, sesuai dengan ya pemikiran pemahaman syekhnya masing-masing atau ustadznya masing-masing atau mungkin orang yang dia masya Allah idolakan ya seperti itu atau mungkin dia mengambil perkataan-kata ahlul kalam ya. dengan alasan kebebasan untuk berpendapat kebebasan untuk mengutarakan pemahaman masing-masing atau dia mungkin berpikir ya kita harus melakukan berinovasi berkreasi dalam pemahaman agar sesuai dengan zaman dan sekarang disesuaikan kan begitu nah dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan Rasul menyampaikan hadis Allah telah menyampaikan kepada Rasul lafaz Al-Quran dan maknanya dan Rasul telah menyampaikan hal itu kepada sahabatnya dan ya kaum muhajirin wal ansar nah itu yang kita ikuti di dalam memahami hadis tersebut nah di dalam memahami Al-Quran dan hadis tersebut ada satu ungkapan atau nasihat Imam Syafi'i yang sangat berharga yang mungkin ya sepantasnya ditulis dengan tinta emas begitu banyak orang yang keliru dan menyelisih prinsip ini kata beliau dan sebagian perkataannya amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa Rasulillah ala muradi Rasulillah. Aku beriman kepada Allah dan kepada seluruh yang datang dari Allah, Al-Qur'an dan syariatnya sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Wa bi Rasulillah. Saya beriman kepada Rasulullah, beriman dengan Rasul. Kemudian wa bima ja'ani rasul dan juga pada seluruh yang datang dari rasul hadis-hadisnya sunnah-sunnah beliau kemudian ala muradi rasulillah sesuai dengan keinginan rasul dan keinginan rasul tersebut di dalam pemahaman ayat itu disampaikan pada para sahabat maka itu yang dipahami oleh para sahabat itu yang dipahami oleh ya kaum muhajirin ansar itu yang dipahami oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali dan seluruh sahabat yang dijamin masuk surga. Ya. Begitu yang diwariskan oleh mereka kepada generasi selanjutnya tabi'in. Begitu juga kepada tabi' tabi'in. Begitu turun temurun. Ya. Mata rantai yang tidak terputus sampai detik ini. Nah, termasuk dalam hal ini ya hadis yang sampaikan tadi. Naam. Bahwa dalam hadis Mu'ad bin Jabal hadis sangat agung ah, tatkala Muaz ah, satu ketika berada bersama berboncengan dengan Nabi jadi atas ya untanya atau ya naam boncengan dengan Nabi ala himar ya kuntu radipan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar ya, keledainya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Muaz atadri ma Allah al ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah قلت والله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق الله على العباد حق حق العباد على الله ألا يؤذبهم من لم يشرك به شيئا قال معاذ أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم ويتكلوا سبحان الله هي معاذ Mu'ad كان قال أبيت حق الله yang wajib atas hamba hakul 'alal ibad yang wajib mereka tunaikan yang wajib mereka kerjakan mereka lakukan ya dan juga hak para hamba terhadap Allah yang akan diberikan oleh Allah Mu'an jasad tidak tahu Allah dan Rasul yang tahu maka Rasul menjelaskan hakul alal ibad ayya'buduh ayya'buduh wa la yushriku bihi syai'an hakullah alal ibad ay ya'buduh wa la yushriku bihi syai'an. Bahwa hak Allah yang wajib dikerjakan, ditunaikan ya, yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah ay ya'buduh agar mereka hanya beribadah kepada Allah. Wala yushriku bihi dan tidak berbuat kesyirikan, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. ما Ibadah, الإبادة druna mahir ibadah. الإبادة tahukah kita itu apa ibadah ibadah itu ada ibadah qalbiyah ada ibadah jawarih ada ibadah lisan ya ibadah qalbiyah berkaitan dengan khusyuk kita keikhlasan kita tauhid kita keyakinan kita ya berharap cinta kepada Allah takut itu amal al-qulub. Ada amal jawarih ya kita sujud, ruku, kan begitu. Pergi haji. Ada amal al-lisan, baca Al-Qur'an, zikir pada Allah. Itu ibadah. Nah, dalam keseluruhan ibadah tersebut yang mencakup tiga dimensi tadi yang zahir, yang tampak dan tersembunyi, lisan, perkataan, perbuatan, lisan dan hati itu harus diikhlaskan kepada Allah harus tauhid landasannya landasannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bunyal islam wala khams syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus salat wa tu'tiyaz zakah tusum wa tahajjul bait nah lima landasan Islam pondasinya apa kesemua keempat rukun telah dibangun di atas asyhadu an la ilaha illallah keikhlasan Nah, ikhlas landasannya dan konsekuensi keikhlasan dan tauhid tadi adalah kita mengibadati Allah dengan seluruh yang disyariatkan Allah dengan penuh keikhlasan, maka tidak ada kesyirikan. Nah, seperti itu. Jadi nggak cukup dia hanya tauhid begitu dia yakini Allah yang berhak diibadati, kemudian tidak mau ibadah kepada Allah sementara kewajiban yang harus tunaikan kepada Allah dia ibadah dan dalam ibadah tersebut dia harus bertauhid karena tidak ada arti sebuah ibadah kalau tidak bertauhid. Begitu. Nah, itu makna hadis pemahamannya. Nah, kalau seorang hamba telah beribadah kepada Allah, dia salat, dia zakat, puasa, haji, ya berjihad dan amar ma'ruf munkar, berdakwah ikhlas karena Allah, itulah tauhid. Baru amalan diterima dan tidak berbuat kesyirikan, ya, besar atau kecilnya, tanpa atau yang tersembunyi, maka Allah tidak akan mengazab dia. Nah, Allah akan membalasnya berikan balasan tersebut dan Allah tidak akan berjanji tidak akan mengazab itu kewajiban hak yang Allah wajibkan atas diri bukan seorang pun yang wajibkan atas Allah wa haqqul ibadi Allah Allah tidak akan mengazab ya mereka yang mati dalam keadaan tauhid ya seperti itu dan Allah kalaupun dia meninggal dalam keadaan berdosa tapi masih bertauhid ya Allah masih memberikan peluang untuk masuk surga dapat keampunan nah ini menjelaskan pada kita keutamaan tauhid dalam ibadah sampai-sampai ya di akhir hadis sebutkan ya Rasulullah bolehkah aku kabarkan kabar gembira ini kepada para sahabat kata Nabi jangan takilu. nanti mereka hanya mencukupkan merasa telah cukup dah. penting cukup beramal tauhid saja, kemudian enggak beribadah, beramal. Kan begitu, itu pemahamannya seperti itu. Nah ini yang dikhawatirkan. Begitu keutamaan tauhid. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ternyata sekedar hanya bertauhid saja tapi tidak beramal ini mendapatkan tidak sesuai dengan konsekuensi tauhid. Karena tauhid menuntut kita. Tauhid menuntut kita beramal dengan ikhlas, itu yang tauhid bukan sekedarnya hanya pengakuan kita keyakinan semata mengucapkan la ilaha illallah kemudian tidak beramal tidak bertauhid enggak orang pun kalau mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak beribadah tidak berdoa kepada Allah dengan ikhlas tapi berdoa kepada penghuni kubur misalnya atau dia tidak bernazar tidak berkorban karena tapi bernazar karena setan misalnya kan begitu untuk penangkal bisa mereka seperti itu enggak diganggu setan maka dia berkorban berikan sajian misalnya untuk roh-roh para leluhur misalnya. Sementara bernazar berkulahnya untuk Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Nah, kalaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak melaksanakan konsekuensi tidak ikhlas, tidak bertauhid, tidak memurnikan ibadah kepada Yang Maha Kuasa, maka enggak ada arti ucapannya. Jadi, ucapan ya anta budu wa la tusyriku bi syai'an itu berlandaskan kepada ucapan la ilaha illallah dan konsekuensinya diamalkan dalam kehidupan kita. Makanya dari hal itu kita simpulkan bahwa tauhid itu menuntut untuk beramal. Ya. Bertauhid ya untuk tauhid itu menuntut kita untuk beramal, mengikuti Rasul. Begitu. Nah, bukan sekedar hanya mengucapkan enggak cukup. Tapi kalau seandainya nih seandainya seorang sebelum dia selama hidupnya ya menjelang mati buat syirik tapi di akhir kehidupannya diingatkan diajak untuk bertauhid lalu sebelum dia meninggal diucapkan la ilaha illallah langsung dia meninggal maka dia masuk surga kenapa karena akhir ucapannya tauhid kendati dia sebelumnya tidak sempat beramal tapi di sebelum dia menutup kehidupannya dia mengucapkan la ilaha illallah bertauhid ucapan ucapan ini bermanfaat bagi dia itu kondisi seperti itu ya atau juga kondisi dahulu para sahabat yang meninggal sebelum sempurna syariat Islam mereka bertauhid Naam, seperti itu. Maka Nabi mengatakan, mengatakan dalam hadis yang sahih, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." barang siapa akhir ucapannya di dunia ini atau sebelum meninggal la ilaha masuk surga tapi kalau dia dari awal dia mulai balik 16 tahun dah balik sampai akhir hidup dia ucapkan la ilallah ya tapi nggak pernah diamalkan berbuat syirik ya maka nggak ada manfaatnya perbuatan syirik itu akan membatalkan akan menghancurkan keimanan dan akidahnya Begitu pemahaman hadis tersebut Jadi jangan kita pahami hadis dengan logika semata Jadi kembali kepada dalil yang lain dan perkataan para ulama Demikian Wallahu'ala Ya, <clears throat> nah baik, Sekarang jazakallah khair jawaban al Ustaz demikian untuk uh, Bapak Heru ya, yang Bapak Heru yang Bapak Heri mohon maaf yang berada di Merauke tadi mudah-mudahan banyak jawaban Ustaz. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya di layanan telepon silakan di 021 8236543. Mungkin sudah ada yang menunggu ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dari Abu Faiz di perjalanan ini. Ba Pak Abu Faiz di perjalanan. Ya, baik hati-hati Pak ya sambil uh, diperhatikan uh, kendaraan. Ya, silakan. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Uh, mendapat informasi kemarin dari seorang asatid bahwasanya di dalam surat Ali Imran 104 itu menjadi dalil bahwasanya untuk membuat satu kelompok di mana mereka berdalil bahwasanya untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi pada saat anak melihat di dalam tafsir uh, Ibnu Kasir bahwa yang dimaksud golongan di ayat tersebut sebenarnya adalah golongan yang uh, para sahabat ataupun yang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, mohon uh, apakah pemahaman yang seperti tadi itu termasuk mentakwil yang berdasarkan tidak berdasarkan dari pemahaman para sahabat. Syukron zakallah. Oh, Ya, Bu Faiz di perjalanan silakan Ustaz. Terima kasih ya kepada Bapak eh, Bu Faiz ya di perjalanan. Yang dimaksud beliau dalam surah Ali Imran ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ya wa tu'minuna billah. Naam. Jadi ada perintah atau ya e, menjelaskan bahwa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Nah, kata beliau ada yang memahami ayat ini tentang perintah untuk yang mungkar lalu mereka membuat ya kelompok-kelompok tertentu atau jemaah-jemaah tertentu untuk melakukan yang mungkar berdasarkan ayat tersebut. Tapi beliau membaca bahwa dalam tafsir tersebut kuntum yaitu adalah khitabnya pernyataannya itu adalah kepada para sahabat ini masuk muajin wa ansar dan para sahabat lalu bagaimana ini apa ini pentakwilan yang keliru atau bagaimana hakikat makna ayat tersebut para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah pertama perlu kita memahami bahwa setiap ayat atau di dalam Al-Quran dalam setiap ya redaksi ayat susunan kalimat ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang iman, tentang orang-orang yang bertauhid, tentang orang yang bertakwa, yang menyeru orang yang beriman, ya, maka perlu dipahami orang yang pertama sekali, ya, orang yang paling utama yang masuk kepada seruan tersebut, kepada pujian tersebut, kepada kemuliaan tersebut, ya, pada perintah tersebut adalah para sahabat Nabi yang hidup di zaman Nabi yang mendengar langsung yang turun ayat tersebut kepada Nabi dan mereka langsung mendengar dan juga mengutihal itu. Kemudian setelah itu berlaku kepada semua orang-orang yang beriman yang mengikuti mereka. Nah, karena Al-Quran berlaku semenjak diturunkan Nabi sampai detik ini dan pada hari akan ya berakhir dengan diangkatnya aku nanti di akhir zaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini ayat yang menjelaskan tentang banyak hal. Pertama, kemuliaan para sahabat. Kuntum khaira ummatin. Nah, para sahabat adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah dan mereka adalah manusia yang terbaik setelah para nabi mereka lebih baik, lebih utama dari umat-umat Nabi yang sebelumnya. Jelas, ya, seperti itu. Kuntum khaira ummah, umat yang terbaik. Bagaimana mereka meraih kebaikan tersebut? Di antara bahwa mereka itu bisa mendapat atau meraih kebaikan tersebut karena mereka melakukan ya syiar yang sangat agung dalam Islam yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kalian memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran dan beriman kepada Allah ini kebaikan yang mereka raih dengan iman dan amanah munkar seperti itu tentunya dalam hal ini orang yang paling pertama yang mendapatkan pujian dan ya pujian dari Allah dan keutamaan tersebut adalah para sahabat maka tidak diragukan sahabat orang paling mulia berbeda dengan keyakinan orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka mengatakan sahabat yang paling hina menurut mereka. Itulah pertanda kehinaan orang-orang Rafidhah tatkala menghinakan orang yang mulia. Nah, orang yang kafir yang pasif menurut itu yang paling mulia. Ya, Abu Lu'lu atau mungkin eh, Majusi yang Abu Lu'lu yang Majusi yang membunuh Umar itu menurut mereka adalah pahlawan yang paling mulia. Begitu menurut orang Rafidhah. Ini jelas suatu kebatilan. Nah, ayat ini menjelaskan keutamaan para sahabat. Dan ini juga menjelaskan keutamaan amanah yang mungkar. Bahwa sifat mereka, mereka yang selalu mengajak pada kebaikan, menjauhi kemungkaran. Maka bila kita ingin meraih kebaikan tersebut, ya kendati ya kebaikan tersebut tidak seperti kebaikan yang bisa mereka raih, mereka tidak bisa ya, tidak ada tandingannya dalam hidup ini mereka. Ya. Tapi kita ingin mengikuti mereka, maka ikuti jalan mereka amanah yang mungkar. Ya. Tapi dalam amanah yang mungkar, Nah, ini yang perlu diperhatikan. Karena amal yang mungkin adalah ibadah, hukum syariat agama ada aturannya. Ada aturannya. Dijelaskan oleh para ulama, bahkan para ulama telah menulis kitab al abul Munkar, Al-Hisbah dan yang lainnya. Jelas. Ya, banyak kita para ulama tentang masalah ini. Amal nahi mungkar ya ada kaedahnya, ada prinsip dasarnya, ada landasannya, ada hukum-hukumnya secara umum anah munkar kata Nabi idza ra'a minkum munkaran fayughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi qalbihi apa bi lisani fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman apabila kalian melihat suatu kemungkaran maka cegahlah dengan tangan ini bagi yang memiliki wewenang dan kekuasaan mampu dia mengingkari atau seorang mungkin di rumah tangga kepala rumah tangga suami pada anaknya atau mungkin suami istrinya dia bisa mencegah hal itu atau seorang melihat mungkin anak-anak bertengkar misalnya kelahi dia damaikan dia mampu nah jadi ada tingkatan dalam ini. ada pun untuk mengingkiri hal-hal yang besar yaitu wewenang para penguasa mereka bisa melakukan seperti itu nah nah kemudian kalau tidak dengan lisan disampaikan suatu kemungkaran kalau tidak mampu dengan hati dan ini tidak ada pak yang bisa uh, apa namanya itu memaksa dalam hal ini bahwa hati kendati mungkin zahirnya dia uh, terpaksa tapi hati tidak akan mungkin bisa dipungkiri Ya, nah seperti itu. Kemudian dalam ingkar mungkar sesuai dengan syariat tidak boleh melakukan suatu amalan yang mungkar menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Ada suatu kemungkaran misalnya. Kemungkaran, tapi bila diingkari akan terjadi pertumpahan darah. Enggak boleh. Ya. Kemudian ingkar mungkar ya, tidak boleh di sini main hakim sendiri. Apa yang terjadi belakangan ini suatu yang sangat menyedihkan. Inilah kalau kita melihat potret hasil dari pendidikan atau mungkin pembinaan masyarakat yang selama ini yang sangat menyedihkan. Dengan semena-mena mereka bermain hakim sendiri, membunuh, membakar sana sini. Dan itu pun landasan tidak jelas, hanya praduga dan sangka. Ya dikira ini mungkin punca seterusnya, ternyata tidak terbukti. Melayang nyawa bahkan dengan yang sangat sadis dan dengan cara yang tidak ada kemanusiaan sama sekali. Mereka telah dirusupi oleh iblis dan syaitan di jiwa mereka sampai membakar jadi tontonan. Subhanallah, darah seorang muslim, darah saudaranya. Itu bukan yang kemungkar, itu adalah kemungkaran. Begitu juga orang khawari misalnya, ada suatu kezoliman, mereka aksi aksi sana, ledakan di sana sini, aksi terus sana, itu bukan amanan mungkar itu kemungkaran itu merusak ya pemboman di sana sini ya itu bukan lagi ingkar mungkar itulah kemungkaran yang wajib diingkari nah jadi dalam ingkar mungkar ada kaidahnya ini pembahasan panjang ya pembahasan ini terjelaskan oleh para ulama syarat-syaratnya ya begitu jadi intinya jika suatu kemungkaran dan ingkar mungkar an yakuna amruka bil ma'ruf ma'rufan wa la yakunu inkaruka lil munkari munkaran itu kaidahnya bahwa kita mengajak pada kebaikan dengan baik jangan sampai ingkar munkar itu juga kemungkaran berarti ada mempertimbangkan masalah dan mafsadah ya seperti itu landasnya ilmu bukannya semangat tapi enggak tahu hukum semangat semangat semua kata Islam semangat Islam tidak hanya butuh semangat tapi ilmu ilmu yang dilandasi, semangat dilandaskan dengan ilmu. Tapi kalau semangat yang dilandasi dengan kejahilan, maka akan jadi petaka. Badai yang akan menghancurkan, memporak-porandakan tatanan hidup. Ini yang banyak. Kita punya semangat Islam, jahil Islam, tapi jahil. Semangat yang mengungkari, pencuri, dihakimi sendiri, dibakar hidup-hidup. Mereka semuanya ya bersepakat dalam berbuat dosa ditonton, dibakar. Gak cukup, udah mati, udah mau sekarat, dibakar lagi. Apa ini? Mana jiwa kemanusiaan tidak ada lagi? Secara agama, secara fitrah, secara akal yang sehat, secara kemanusiaan. Bukan lagi Islam yang seperti itu. Islam rahmat Sampai pun dalam membunuh Islam, wa idza qataltum fa kitlah qitlah. Wa idza asinul fa ahsinud dzibah. Kalaupun membunuh dengan cara yang baik. Tapi siapa yang melakukan hal itu mengeksekusi? Pemerintah. Gak boleh kita menhakim sendiri. Katanya negara hukum. Makanya hal yang seperti ini yang sangat kita sedihkan. Ini hal kemungkaran yang maka mereka bertawakal dan mereka akan jadi tuntut oleh semuanya yang ikut serta menjadi menonton kemungkaran tersebut ya yang langsung mengeksekusi dan melakukan itu mereka semuanya mendapatkan ya berdosa dan juga ya kalau mereka tidak bertobat akan diazab oleh Allah ya oleh karena itu Mari kita bekali dengan ilmu. Ingkar mungkar, Amanah dengan ilmu, jangan dengan semangat belaka. Kalau hanya dengan semangat tanpa ilmu, jadi petaka. Itu yang ingin mungkar-mungkar, keluar ke jalan-jalan sana, hancur sana, hancur sini. Dia tidak punya wakna untuk seperti itu. Ya, ingkar mungkar, mungkar. Subhan kita dituntun. nah, ingkar mungkar ibadah, tapi dengan ilmu jihad ibadah tapi dengan ilmu bukannya sebalik semangat ya banyak mereka ingin ingkar mungkar menurut mereka munculkan tapi perbuatan mereka merusak Islam merusak nama baik Islam mencemar baik mencemari nama Islam dan keindahan Islam jadi mari ya ingkar mungkar ya bukan dengan cara metode kelompok ya cara atau mungkin konsep masing-masing jamaah tertentu caranya begini dan sebagainya. Tidak, ini masalah ibadah. Sebagaimana kita solat harus dengan hukum yang benar, cara yang benar, begitu ingkar mungkar ibadah. Ya, ini ibadah, ingkar mungkar ini ibadah, ibadah. Amanah mungkar ibadah. Harus berdasarkan ilmu, bukan dengan kebodohan. Dan untuk menjelaskan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan ingkar mungkar ini butuh ya, membutuhkan penjelasan muhadharah khusus. Ya. Bagaimana adab, siapa yang berhak mengingkari? Ya, apa hal yang perlu diingkari? Nah, seperti itu. Banyak hal dan keutamaan-keutamaannya. Nah, tatkala orang-orang yang mengatakan Islam sama Islam ingkar mungkar dengan cara masing-masing sesuai dengan selera mereka dan juga perasaan mereka dan semangat mereka, maka yang terjadi bukan menghilangkan kemungkaran tapi menambah kemungkaran. Semoga ini menjadi ya juga peringatan bagi kita dari waktu yang sama ya eh, menjadi pelajaran maka tidak kita harapkan tidak kita tidak ya mungkin terjadinya ya ingkar mungkar yang seperti pemain hakim sendiri sehingga membunuh saudaranya tanpa sebab dan itu bukan hak mereka dan tidak boleh kita membunuh atau membakar ya karena itu dalam tatkala ya eh, Ali bin Abi Thalib membakar itu orang-orang yang uh, men, apa, mengatakan Ali itu Tuhan maka dibakar lalu maka para sahabat lain mengingkari Ibnu Abbas mengingkari atau Ibnu Umar yang lain mengingkari Seandainya posisinya Ali tidak akan saya bakar. Kenapa? Karena la yu'adzibu bin nari illa rabbun Tidak boleh mengazab, menghukum dengan api kecuali dengan Rob kecuali Rob yang menciptakan api. Itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ini yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah dan diberi ilmu yang bermanfaat dan diberi untuk mengamalkannya dan mari kita terus bersemangat untuk menggali ilmu karena dengan ilmu hidup akan bahagia hidup akan benar tapi jauh dari ilmu hidup akan sengsara dan celaka demikian wallahu alam wa sallallahu wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallim wa akhiru da'wana alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh